Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Qala syarih. Tana. Qala syarih ba'da بعد أن بين المصنف رحمه الله الباعث ala للمعطلة wa annahum lam yafhamu min من sifati illa al-ma'na إلى المعنى الباطل وهو التشبيه فسرقوا التعطيل أبان رحمه الله الأدلة على بطلان مذهب هذا الفريق من وجوه الوجه الأول أن مذهبهم صرف صرف صرف لنصوص عن ظاهرها فظاهرها حق وهم لم يفهموا ذلك الحق فصرفوا النصوص an zahiriha tab'an li fahmihimul batili alladhi lam tadulla alayhi fahum ayyanu ma'na aw fahimu ma'na batilan lam tadulla alaiha nususu wa sarrafuha an zahiriha tab'an li fahmihimul batili wa i'tiqadihimul fasidi nah <clears throat> setelah uh, penulis Eh, Bayana menjelaskan al-ba'is faktor pendorong bagi ahlu taktil untuk melakukan taktil dan bahasanya mereka tidaklah memahami dari nusus sifat kecuali makna yang potik yaitu tasbih sehingga mereka menempuh jalan taktil maka kemudian penulis Abana menjelaskan dalil tidak benarnya akidah kelompok ini dari beberapa sisi yang pertama Akidah mereka adalah memalingkan Dalil dari makna zahirnya Maka makna zahir itu benar Namun mereka tidak Memahami kebenaran itu Lalu mereka selawengkan Anusus dalil dari makna zahirnya Karena mengikuti pemahaman mereka yang tidak benar Alat ilam tadullah alihi Yang nusus itu tidaklah menunjukkan padanya. Maka mereka menetapkan makna atau memahami satu makna yang potil yang tidak ditunjukkan oleh nas lalu mereka menyelewengkan nas dari makna dohirnya karena mengikuti pemahaman mereka yang tidak, benar dan keyakinan mereka yang rusak. Bibit. al wajib al-wajh sarfun li kalamillahi wa kalami rasulihi al-zahiri wa kaifa dzalika Allah subhanahu wa ta'ala anzala kitabahu bilisani arabiyil mubini wa da'a ibada ila tadabburi ma anzalahu anzalahu wa kadzalika nabihu sallallahu alaihi wasallam huwa afsahu ibadillahi wa absoha ibadullahi wa oh, wa absoha ibadillahi wa absoha ibadillahi wa ansahahum wa ansahuhum wa ansahuhum li khalqihi fakalamuhu fasihun bilisanil arabi alladhi ja'a bihil qur'anu al-karimu famasluku famaslaku ta'tili ta'tili hadha huwa mubayanatun li zahirin nah Penjelasan yang kedua, jalan mereka ini yaitu memalingkan uh, firman Allah dan sabda Rasulnya dari makna zahirnya. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala menekan kitabnya dengan bahasa Arab yang nyata dan Allah seru para hamba untuk merenungkan ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan. Demikian pula nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jelas ucapannya dan paling menginginkan kebaikan untuk makhluk maka perkataan beliau jelas dengan bahasa Arab yaitu merupakan bahasa Al-Qur'an fa maslaku ta'til maka menempuh jalan ta'til maknanya adalah mubayyana mengambil langkah 180 derajat dari zahir nas. Mubayana artinya berbeda. Berbeda dengan perbedaan yang sangat nyata. Kemudian penjelasan yang ketiga iman. ذلكم يقال لهم lima jalan. Sekarang ini عليه نصوص صفات Azza عز وجل bahwa manan akon ila takdiri tab'an liqtiqadikum atas bihi atas bihi atas biha ada qaulun ala Allahi bila ilmi waqafu lima lam ta'lamuhu Allah subhanahu wa ta'ala harrama qawla alaihi bila ilmi waqafun lima lam ta'lamuhu waqafun lima lam ta'lamuhu Allah subhanahu wa ta'ala haram al-qawla alaihi bila ilmin Kama qawla ta'ala Qul innama harama rabbi al-fawahisha Ma dahara minha wa ma batana Wal ithma wal baqiya bi ghairil haqi Wa antushriku billahi ma lam yunazil bihi sultanan Wa antakulu alallahi ma la ta'lamuna Fa antum ayyantum syai'an la La'ilma lakum bihi min ukulikum Wa khalaqtum Wa khalaqtum Nahyallahi azza wa jalla Hina qala Wa taqum alaih salaka bihi ilmun fatabatu ma laysa min ilmihi syai'un wa hadha wa dhaka kulluhu mahdhul iftira'i wal ala Allah wa ala rasulih sallallahu alaihi wasallam kalamu Allah wa kalamu rasulih sallallahu alaihi ala Allah azza wa jalla anna azza wa jalla al-asma'u al-asma'ul husna tus Tusarifuna an anzalika wa tanfauna ma jaa bihi kitabu rabbina wa sunnatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamali lillahi azza wa jalla fatakiduna tasbihatun ma ba'da dzalika tanfauna ma dalat alaihi nususun min lahi azza wa jalla lati hiya kulluha kamalun wa laysa fiha nafsun biwajdin la wujudi kama annahu la yushbihu wa fiha ahadan min khalqihi wa la yushbihu ahadan min khalqihi laisa tuhi syai'un wa huwa samiul basir lakinnakum lamma khalaftum dzalika wa qaftum fi syarrin minhu wa huwa taqtil nah Uh, kita katakan pada mereka bahasanya kalian memalingkan uh, makna kandungan nusus sifat yang merupakan makna yang hak kepada taktil karena kalian mengikuti keyakinan kalian yaitu tasbih. Ini adalah termasuk berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Wakafun dan mengikuti apa yang tidak kalian ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah di surat al azab eh, surat Al-A'raf 33, wa antakul alaillahi dan kalian berkata-kata atas nama Allah padahal kalian tidak punya ilmu. Dan kalian ayam ayantum kalian telah menentukan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya kalian tentukan dari akal kalian dan kalian menyelisihi larangan Allah Azza wa Jal yang berfirman janganlah kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya Fatabatum maka kalian mengikuti sesuatu, e, eh, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang sedikit pun. Maka ini dan itu seluruhnya adalah murni kebohongan, kedustaan dan kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Maka firman Allah dan sabda Rasulnya semuanya keduanya sepakat bahasanya Allah Azza wajalla memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Lalu kalian menyimpangkan keduanya dari hal itu dan kalian mengingkari apa yang terkandung dalam kitab Rabbina ya, apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal lalu kalian meyakini tasbih Suma ba'da dalika kemudian setelah itu kalian mengingkari kandungan nusus yaitu sifat Allah Azza wa Jal yang seluruhnya adalah sifat sempurna tidak ada di dalamnya kekurangan dari sisi manapun. Maka sebagaimana Allah tidaklah serupa dengan satupun makhluk, maka tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Laisa kamitsli syai' bahwa huwas Akan tapi ketika kalian menyelisih hal tersebut, kalian tersebut dalam perbuatan yang lebih jelek daripada itu. Bahwa takdir maka manakah yang lebih jelek taktil atau kata tasbih? Jawabannya taktil. Taktil itu lebih jelek daripada tasbih. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut ya, kalau orang melakukan tas, taktil Maka dia melakukan dua hal Tasbih dan taktil Maka dia punya Dua pelanggaran Adapun ahlu tasbih Maka dia Memiliki satu pelanggaran Di antara hal yang menunjukkan Kalau taktil Lebih jelek daripada tasbih Dan ini. بكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قد قفى ما ليس له ما ليس له بعلم علم ما ليس له بعلم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا ما أنه ظاهر الكلام ظاهر ظاهر الكلام نعم Eh, kemudian Ibnu Zamin rahimahullah taala mengatakan maka orang yang memalingkan firman Allah dan sabda Rasulnya dari makna zahirnya kepada makna yang menyelisihinya maka dia telah mengikuti sesuatu yang tidak dia tidak punya ilmu tentangnya dan berkata-kata atas nama Allah hal yang tidak dia ketahui. Jadi dia berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu dari dua jurusan, dari dua sisi. Pertama dia beranggapan bahasanya bukanlah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya makna demikian. Padahal itu zahirul kalam. Maka mereka pertama kali melakukan an-nafyu. Maka adu taktil mereka berkata-kata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dua kali. Pertama dalam an-nafyu. Mereka katakan makna zahir menurut uh, makna zahir menurut mereka tasbih dan mereka meniadakan makna zahir ini. Dan mereka meniadakan itu apakah berdasarkan ilmu? Tidak. Apakah ada dalil yang mengatakan makna zahir semacam ini harus diingkari? Tidak ada. Maka, uh, maka dalam tindakan mereka meniadakan makna zahir, mereka berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Wahyu. ya syekh وأقول من صرف كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره يقع في يقع يقع في أمرين وكلاهما باطل saya dulu alaihi ma wa kalam rasulih wajhu butlanihi ma wajhu butlanihi ma hada wajhu butlanihi ma adafa ila adif ila dalika adif ila dalika bila ilmin wa taba'u ma laysa wa taba'a wa taba'a ma laysa tauhidhi idan mahdur ra'yi idan mahdur ra'yi al fasidi wa dhannul kadhibi dhannil kadhibi wa dhannil kadhibi wa wa in qulta wa in qulta kaifa yubtalu kalam kalam kalam sarifi kalam sharif li kalamillahi wa rasulihi an dhahirihi qulna hadza yadhharu laka min wajhaini Al-wajhul awalu annahu nafa muradullahi nafa muradallahi annahu nafa muradallahi min kalamihi eh, za'ama minhu faqala laisa yuradu kada hadal awalan nafal makna Nafil makna Nafil makna alladhi yadullu alaihi kalamullahi wa kalamu rasulihi Siapa yang menyelewengkan firman Allah dan sabda Rasulnya dari makna zahirnya maka dia terjutut, eh, terjumus dalam dua hal yaitu tasbih dan taktil yang keduanya adalah batil yang tidak didukung oleh firman Allah dan sabda Rasulnya dan ini adalah alasan kebatilan Mazhabu taktil Atib ila dari di samping itu yang ketiga berarti kesesatan alu taktil yang ketiga di samping dua hal di atas terjemus dalam tasbih dan taktil bahasanya alu taktil itu berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu dan mengikuti pendapat yang mereka tidak punya burhan bukti dari Allah dan Rasulnya bahwa maka tindakan mereka itu berarti murni eh, pendapat yang tidak benar dan prasangka dusta. Jika Anda bertanya, bagaimanakah dikatakan dinilai batil perkataan orang yang menyelewengkan firman Allah dan Rasulnya dari makna zahirnya, maka jawabannya hal ini akan nampak jelas bagi Anda dari dua sisi. Pertama, orang yang melakukan taktil pertama kali dia meniadakan apa yang Allah maksudkan dari firman-Nya. Dan itu adalah karena anggapan dari orang tersebut. Dasarnya adalah anggapan. Dia mengatakan bukanlah yang dimaksudkan ayat ini demikian. Hada awalan. Inilah pertama kali yang dia lakukan nafyu al mana Meniadakan makna yang ditunjukkan oleh dalil oleh firman Allah dan sabda Rasulnya dan dia tiadakan mintilka inafsihi dari idenya sendiri dari arah dirinya sendiri bukan berdasarkan ilmu maka dia berkata-kata atas nama Allah dari sisi an-nafyu mengatakan makna ayat ini bukalah itu dari mana dasar ucapan ini ya, jawabannya tidak berdalil sehingga Ahlu Ta'til telah berkata-kata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu ketika melakukan an Langkah pertama mereka menuju ta'til adalah an Dan an nya adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Gus. Masanya Inna wa'ayana makna min ambi nafsi Akola amuradu kada Wakila makna ini min ambi nafsi Laisa alaihima Dalalatun min kitabin Min kitabin wala sunnatin La nasan wala zahiran wala isyaratan Hakal misal Hakal misal Wal mu'atilu yakulu masalan Fi qawlihi ta'ala Lima khalaqtu biyadaya Laisa amuradu Ya dzati. Ya dzati allati ya sifatun dzatiyatun lillahi azza wa jalla. Wa man yuradu biha idan qala yuradul qudratu. Abi nikmatu. Wangur kaifa nangul makna mutabaddari mutabadara mutabadara illa dhimmi minan nasi zahiran minan nasi zahiran biqauli samil arabi alladhi anzalallahu fi kitabahu kitabahu kitabahu wa bayyana bihi rasuluhu rasulahu sallallahu alaihi wasallam al murad al murada min kitabi rabbi summa atta bi ma'na min indi nafsi wa misalun akharun yaqulu Allahu azza wa jalla alladzi hiya kathirun minal qawli wa wa wa min Nah Alati hiya batilun minal qawli wa kadhibun wa iftira'un waunya ataf ke batil Kemudian yang kedua Alutaktil menentukan satu makna buatan dia sendiri Lalu dia katakan Maka dia melakukan isbah maka ahlu ta'til itu melakukan an-nafyu wal isbat. Nafyu makna zahir dan isbat makna batin. Dan semuanya tanpa dalil. Ya, maka uh, eh, nafsi makna zahir tanpa dalil, isbat makna batil juga tanpa dalil. Maka semuanya adalah dua-duanya adalah al qal al Allah bila ilmi. Fakal maka letakkan mengatakan yang dimaksudkan ayat demikian. Wakilah makna yain min ingdi nafsi. Maka semua makna-makna yang ditetap makna yang diingkari yaitu makna tasbih yang diingkari oleh alu taktil itu buatan dia sendiri kemudian makna baru yang dia tetapkan juga buatan dia sendiri tidak ada pada keduanya dalil dari Quran, sunnah, baik secara nas, tegas, dohir ataupun isyarat. Dan berikut ini ada contoh. Maka Mu'atil mengatakan misalnya, yang aku ciptakan dengan dua tangan. Mu'atil mengatakan, bukan yang dimaksud dengan tangan, tangan zat, yang merupakan sifat zatiah bagi Allah Azza wa Jal. Lalu, idan jika demikian, apa yang dimaksudkan dengan nyadun? Kita katakan yang dimaksudkan adalah kekuasaan atau nikmat. Maka lihatlah bagaimanakah ahlu takdir ini pertama kali nafa menyatakan makna yang langsung tertangkap ke benak minan nas dari nas yaitu makna zahir sesuai dengan bahasa Arab yang Allah turunkan dengannya kitabnya dan Rasul jelaskan dengannya eh, dan Rasul pun telah menjelaskannya telah menjelaskan al-murad yang diinginkan dari Al-Quran. Kemudian kedua, setelah itu dia datangkan makna lain juga buatan dia sendiri. Kemudian contoh yang lain adalah dan yang kekal adalah wajah rob Mu'udul jalali wa ikram. Mereka katakan bukanlah yang dimaksud dengan wajah di sini wajah yang Allah tetapkan dirinya Allah tetapkan untuk dirinya ya. bagaimana makna hakikatnya Bukankah yang dimaksudkan karena Allah tidak punya wajah namun yang Allah inginkan adalah yang dimaksudkan adalah yang kekal adalah ganjaran pahala atau yang dimaksudkan adalah arah Allah Waka dan demikian seterusnya Eh, hadhihi qaidatu inilah kaidah ta'til yang merupakan kaidah yang bat, e, batil minal qaul, pendapat dan keyakinan yang batil, kebohongan dan kedustaan. Maka kaidah mereka e, dalam melakukan taktil adalah an-nafi wal isbat. An-nafinya tanpa dalil, isbat juga tanpa dalil. لإبليس لإبليس لإبليس لإبليس ما ما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فإذا صرف الكلام فإذا صرف الكلام صرف الكلام عن ظاهره وقال لم لم يريد bil bil bil bil bilaini al haqiqataini wa innama arada kada wa kada Nah, daliluka nafaita alama nafaita wa ma daliluka ala asbata ma ma asbata fa inna ata bi dalilin wa anna lahu dalika wa illa wa illa kana qailan ala allahi bila ilman bila ilmin bila ilmin wa nah Kemudian anu tak tentu beranggapan bahasa yang dimaksudkan kada dan demikian itulah makna lain yang tidak menjadi muatan zahir kalam jika adalah satu hal yang dimaklumi menetapkan satu dari dua makna yang selevel kemungkinannya itu tergolong berkata-kata tanpa ilmu maka bagaimanakah penilaian Anda dengan orang yang menentukan makna yang lemah menyelisihi menyelisihi makna yang kuat itulah makna zahir tentu lebih jelek lagi jika ada satu kata punya dua kemungkinan makna sama mungkin ya maka siapa yang menentukan tanpa dalil dia berarti asal ngomong gimana kalau orang itu meninggalkan makna Zahir makna kuat memilih makna yang lemah tanpa alasan. Maka asal ngomong kuadrat. Contohnya adalah firman Allah kepada iblis. Iblis memiliki kata-kata ablasa iblis artinya putus asa. Ya. Dan iblis adalah makhluk yang putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala atau makhluk yang dibuat putus asa dan diberitahu kalau dia tidak mungkin diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mengalami, menghalangi untuk bersujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tangan? Makhluk yang kuciptakan dengan dua tangan, Maka jika dia menyelewengkan kalimat dari makna zahirnya, dengan mengatakan tidaklah yang diinginkan dengan dua tangan ada dua tangan yang hakiki dan yang dimaksudkan ada demikian dan demikian maka kita tanyakan pada si ahli taktil ini apa dalil anda atas an dan apa dalil anda atas apa yang anda tetapkan maka jika dia bisa mendatangkan dalil dan itu annalahu bagaimana mungkin itu bagi dirinya Wa ila kana qailan jika dia tidak bisa mendatangkan dalil maka berarti dia berkata kata atas nama Allah tanpa ilmu dalam dua hal. Dalam nafyu dan dalam isbat. Yang dia lakukan. Ya, Mas Agus. Kalau وهو متضمن هذين الوجهين ومن زيادة البيان والتفصيل أولا يقال إذا كان تأيين أحد المعنيين اللذين لا يعرف منهما الراجح والمرجوح وهذا هو المجمع وهذا هو المجمع إلى علم هو نحو التحكم فكيف بمن شرط لفظ المعنى المتعين الذي هو ظاهر النص إلى معنى آخر وأنا أسوق مثلا أوضح به كلامي إن شاء الله تعالى من الكلمات التي تحتمل معنيين تحتمل معنيين على السواء ولا يسوق ترجيح أحدهما بلا علم وبلا حجة قرئي كلمة قرئي فإنها محتملة للطهر والحيض فمن أراد أن يعين من تلقاء نفسه أحد المعنيين بلا دليل قلنا له مكانك مكانك لا يسوق لك أن ترجح أحد هذين المعنيين إلا بدليل فاللفظ مجمل وقد قرره الأصوليون أن المجمل لا يعمل به إلا بعد البيان Fayuqalu lil mu'attili Anta hina sarrafta lafdal yadi Fi ayyi tanzil karimi Atau fi sunnatin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Al-ma'nahu alladhi la yatabadalu ila Ila nasi zahiran Siwahu ila ma'nan Min indi nafsika La yadullu alaihi nasu La Dalalata tadamunin Dalalata tadamunin Wala mutadok Wala mutawafakatin Wala iltizamin بل أقول ولا إشارة وهذا محض تحكم كيف فرد اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة أظنها واضحة ولا تحتاج إلى شرح وبيان وقد قدمنا بعضها Nah, e, di sini terdapat tambahan penjelasan dan rincian dari penulis untuk keterangan yang telah lewat dan di sini ter, termuat dua poin nah, yang tadi disampaikan ditambah uh, wa bayan ada tambahan penjelasan dan rincian yang pertama jika menentukan salah satu dua, dua makna yang tidak diketahui manakah yang dekat dan marju, eh, manakah yang de, manakah yang dekat dan jauh, mana kuat dan yang lemah yang ini merupakan namanya mujmal bila ilmin tanpa ilmu itu adalah mahdud tahakum murni ngarak murni ngarang-ngarang maka bagaimanakah dengan orang yang memalingkan lafaz dari maknanya yang muta'ayyan yang tidak tidak ada pilihan yang lain Alat wa nas dan itu adalah nas kepada dibandingkan pada makna yang lain. Dan aku bawakan satu contoh wadih bi kalami, ku jelaskan dengannya ucapan, insya Allah. Di antara contoh kata yang memuat dua kemungkinan makna ala sawa dalam derajat yang semisal sehingga tidak boleh menguatkan salah satu makna tanpa ilmu dan tanpa hujah dan tanpa dalil adalah kata-kata al-qara maka al-qara itu mungkin maknanya sudah suci dari haid, mungkin juga maknanya haid. Maka siapa yang ingin untuk menentukan dari dirinya sendiri salah satu dari dua makna tanpa dalil kita katakan kepadanya maka naka tetaplah ada di tempat nggak usah macam-macam. Tidak boleh bagi Anda untuk menguatkan salah satu dari dua makna tanpa dalil. Maka disampaikan oleh uh, eh, Sam eh, bahasanya menentukan salah satu dari dua makna yang selevel selevel kemungkinannya adalah termasuk berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu maka lebih parah lagi jika menentukan makna yang marju menyelisih makna raji yang merupakan lahir kalah Nah, eh, satu lafat yang memuat dua kemungkinan makna dengan derajat yang sama itu disebut mujmal. Satu kata yang memiliki beberapa makna namun tidak ada indikator yang membantu kita untuk menentukan mana yang diinginkan. Maka itu mujmal. Mujmal tidaklah kita tentukan maknanya adalah demikian kecuali berdasarkan dalil. Para ulama usul menetapkan kaidah maksudnya mujmal tidaklah boleh diamalkan kecuali setelah adanya penjelasan. Kecuali jika mujmal tersebut semua maknanya bisa dimaknai semuanya tanpa menimbulkan pertentangan, ya, maka beramal dengan e, mengamalkan lafaz mujmal dengan semua maknanya jika itu memungkinkan adalah sebuah keharusan menurut pendapat yang paling kuat kemudian kita katakan kepada alutatin anda ketika Anda palingkan lafaz tangan dari ayat Al-Quran atau dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari maknanya yang tidaklah e, terlintas di benak ya, dari nas tersebut satu makna zahir selainnya. Anda palingkan kepada makna yang lain min ingdi dari buatanmu sendiri yang tidak berdasarkan nas. Ya, baik dengan dalalah tadamun, mutafaqa ataupun ilzam. Bahkan aku katakan tidak pula berdasarkan dalil isyarat. Mungkin ada adalah murni ngarang-ngarang Bagaimanakah Anda palingkan lafaz dari maknanya yang kuat kepada maknanya yang kurang kuat? Kemudian penulis menyebutkan beberapa contoh ini tentang dua tangan misalnya. Uh, yang aku rasa sudah jelas tidak perlu mendapatkan penjelasan dan penjelasan dan sebagainya telah kami jelaskan yaitu yang tadi uh, berkaitan dengan tangan. Ya, Rizki. قال المصنف رحمه الله تعالى الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا لأن الحق من ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها قال الشارح حفظه الله تعالى la yajal la yajal rahimahullahu yuqarriru butlan madhhabil mu'attilati taqriran yuqarriru butlanahu wa yajallihi wa la yada'u majara idraibi wa syakki wa hadha al-wajhu rabi'u awdahu dalalati wa dalika ayyuhuwa al-mu'attili sarfuka nususal kitabi wa sunnati al-mu'iri nabadil tapi kata nabadil dan kita perlu kita perlu kita perlu kita perlu kita perlu kita perlu kita perlu wasallam wa kilahum ma fahimahu muhammadu bi usul dini an nabi sallallahu alaihi wasallam wa kilahum ma daraja alaihi al aimatu min tabi'ina wa at tabi'ina wa man tabi'ahum bi isanin wa haka mithalan basitan wa namudajun li fahmi salafi sifat rabbi azza wa jalla kama ja'a fil kitabi wa fis sunnati fi sahihi muslimin anna muawiyah al-Hakami radhiyallahu anhu akhbarat jariyatuhu anna dhi'ba ada ala ghanamihi fa'akhadha syatan minha fala tamaha lama akhbarathu faja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu al-khabara ya nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala Muawiyah radhiyallahu anhu ya Rasulullah alayya raqabatun afala atikuha qala jinni biha al amu'minatun Faja'a Muawiyatu bi jariyatihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyahtabiroha wa kota hakikota kota imaniha faqala laha aina Allah faqalat bis samai qala man ana qalat anta rasulullah Fanzur ila qawliha bis samai bi annaha arafat min sayyidiha anna min usuli al iman bi azza wa jalla wa anna min sifatillahi al ulu ulu dati yang fihi al mu'attilatu Wal amthilatu ala hadza katsiratun wa katsiratun jiddan. Wal khulasatu anna hadza mu'attila bi sarfihi an nususa an zahiriha khalafa an-nasa wal Nah. Uh, penjelasan yang keempat tentang batilnya mata alu ta'til adalah memalingkan nusus sifat dari makna zahirnya itu menyelisihi jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan satu umat dan para imam. Maka ini adalah satu hal yang batil karena kebenaran tanpa ragu lagi ada pada jalan Nabi dan para sahabat dan salaful umat dan para imamnya. Maka penulis e, di sini la yazalu masih menetapkan batilnya akidah taktil. takiran boleh jelaskan dengan penjelasan yang memperjelas kebatilannya dan memperjelasnya dan tidak membiarkan satupun ruang untuk ragu-ragu dan ragu-ragu. Inilah penjelasan yang keempat. Ya. Audul Adillah yang merupakan dalil yang paling jelas ya, menunjukkan batalnya ahlu ta'til. Itu kita katakan pada ahlu ta'til tindakan anda memalingkan nususul kitab wa dari makna zahirnya adalah satu hal yang batil. Bagaimanakah ini kita nilai batil kami katakan di samping apa yang telah lewat, sisi sifat yang telah lewat, maka perbuatannya dalam menyelisih ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih pemahaman para sahabat berkaitan dengan akidah yang mereka dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih apa yang ditempuh oleh para imam dari kalangan tabiin dan tabiut tabiin dan orang mengikuti mereka dengan baik. Maka berikutnya ada contoh yang sederhana dan dia adalah contoh untuk pemahaman salaf terhadap sifat Allah Azza wa Jal sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Dalam Sahih Muslim, Sunnah Muawiyah bin Hakam As-Sulami Allah anhu diberitahu oleh budak perempuannya bahasanya serigala menyerang kambingnya lalu mengambil satu darinya maka Muawiyah lantas menampar perempuan itu ketika dia bercerita dan memberikan laporan. Faja'a ila Nabi maka datanglah Muawiyah menemui Nabi lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Ternyata Nabi marah besar dengan Muawiyah. Maka Muawiyah berkata, "Wahai Rasulullah, alayya raqabah." Aku wajibkan diriku untuk memerdekakan budakku. Bolehkah aku memerdekakannya? Maka Nabi katakan, datangkan padaku budak perempuan tersebut. Aku tidak melihat apakah dia beriman atau tidak. Maka Muawiyah mendatangkan uh, perempuan tersebut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi mengetesnya dan mengetes hakikat imannya. Fakallah Allah. Maka sang laki-laki berkata pada Eh, atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jariyah, di manakah Allah? Maka dia katakan di sama. Dan Rasul bertanya, siapakah aku? Dia mengatakan, antara Rasulullah, anda adalah putusan Allah. Maka lihatlah di mana e, budak ini mengungkap memilih ungkapan sama. karena dia mengetahui dari tuannya bahasanya di antara pokok agama keimanan eh, pokok agama adalah mengimani sifat Allah Azza wa Jal dan bahasanya di antara sifat Allah itu adalah al-ulu baik e, tinggi baik tinggi zatnya yang diingkar oleh mu'atilah maka contoh untuk masalah ini banyak dan banyak sekali kesimpulannya alu taktil dengan perbuatan mereka menyelainkan nas dari makna zahirnya menyelisih nas dan ijma yaitu ijma salah Ya Ferdi. Orang la lahu bihi wa lahu hal ta'lamu kalaman hal tazunnu anna Allah subhanahu wa ta'ala arada ayu amnya al-haqqa ala khalqi fi hadihin nususi yastakhrijuhu layastakhrijuhu yastakhrijuhu fi ukurihim fasayakulu la hada ma yukadu lahu bi'tibarin maja'a fil qur'ani amma bi'tibarin maja'a fi sunnati fasayukadu lahu hal anta ahlamu billahi min rasulihi sallallahu alaihi wasallam fasayaqulu la thumma yuqalu lahu hal ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil an anillahi sidqun wa haqqun fasayaqulu na'am thumma yuqalu lahu hal ta'lamu ahadan minan nasi afsahu kalaman wa abyanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasayaqulu la Nah, e, penjelasan yang kelima kita katakan pada ahli ta'til apakah anda lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri tentu dia mengatakan tidak dan kita katakan padanya apakah e, ayat yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya itu adalah benar dan benar tentu dia mengatakan iya kemudian setelah itu kita lanjutkan apakah engkau mengakui mengetahui adanya satu ucapan yang lebih jelas lebih jelas daripada firman Allah maka dia akan mengatakan tidak kemudian selanjutnya kita tanyakan apakah ada berprasangka bahasanya Allah ingin untuk menutupi hak eh, al khalqi sehingga tidak diketahui seluruh makhluk Fihad nusuh dalam nas-nas ini supaya mereka menemukannya dengan akal mereka. Maka mereka mengatakan tidak Hadza ma yuqalu tibar majaa fil Qur'an. Inilah yang kita katakan pada lu takbir dengan melihat bahasa yang dia ingkari adalah dalil yang ada dalam Al-Qur'an. Wa ma'bitibar tibar majaa bisunnah Ini. Satu satu. فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا ثم يقال له هل ما ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق فسيقول نعم ثم يقال له هل تعلم أحدا من الناس أفصح كلاما معبيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول له ثم يقال له هل تعلم ان احدا من الناس افصح لعباد الله من رسول الله فسيقول لا فيقال له اذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الاقدام والشجاعه والشجاعه والشجاعة <clears throat> في إثبات في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله فكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه تلك صرفه وصرفه ila makna yukhalifu zahirahu bi ghairi ilmin wa madha yudhiruka idza asbata Allah asbata asbata lillahi ta'ala ma asbatahu li nafsihi bi kitabihi aw sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi al fa akhadta bima jaa bil kitabi wa sunnati itsbatan wa nafyan afalaysa hadha aslamu laka wa aqwa wa aqwamu bi jawabika إذ سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم ماذا أجبتم المرسلين أو ليس صرفك لهذا النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر معنى معنى آخر مخاطرة مخاطرة منك فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما Eh, Sorok tuha Nah, adapun uh, berkaitan dengan dalil hadis kita katakan apakah atau sifat yang ada dalam hadis apakah engkau lebih tahu tentang Allah daripada Rasulnya tentu dia akan mengatakan tidak kemudian dikatakan padanya apakah apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang Allah itu satu hal yang benar dan benar tentu dia mengatakan iya dan kita katakan padanya apakah engkau mengetahui ada satupun manusia yang lebih jelas perkataannya lebih jelas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan tidak. Kemudian kita tanyakan kepadanya, apakah engkau mengatakan ada seorang dari manusia yang lebih menghendaki kebaikan untuk para hamba Allah daripada Rasul Allah? Dia akan mengatakan tidak. Fayuqal. Lalu setelah itu kita katakan kepada Alu ta'til. Alu tahrif. Jika anda mengaku itu semua, kenapa tidak ada pada diri anda al-iqdam saja? keberanian dan keberanian untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana makna hakikinya dan dohirnya yang lain bagi Allah maka bagaimanakah mungkin anda punya idam, keberanian, wasajah dan keberanian untuk meniadakan makna hakikat kemudian anda palingkan pada makna yang menyelisihi Mana Allahnya tanpa ilmu Pemada turuka Apa yang membahayakanmu Jika Allah tetapkan Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran Atau sunnah, sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam bentuk yang layak dengannya Maka Anda mengambil Isi Quran dan sunnah Isbatnya atau menafinya Awalnya sahada aslam Bukankah ini tindakan yang lebih selamat Bagimu dan lebih lurus Untuk bisa memberikan jawaban Pada kiamat nanti Manakala semua manusia ditanya Mada aja betul mursali Respon apa jawaban apa yang kau kalian berikan pada para utusan Dan bukankah tindakan menyelewengkan nas dari makna zahirnya kemudian menentukan makna yang lain adalah satu yang gambling, mukhotob, dari dirimu sendiri. Gambling boleh jadi memang seperti itu makna yang Allah inginkan, kalau selesai. Jika ternyata tidak, ya maka akan beruntung bencana. Falala mulakat maka boleh jadi yang dimaksudkan dalam kalimat di atas titik dua eh, yakunu ala atau fala mulak murad fala alal murada yakunu ala takdir jawazi sarfiyah ghair masraf taha ilaihi maka boleh jadi yang dimaksudkan itu seandainya boleh dipalingkan maka ternyata makna yang diinginkan adalah selain makna yang anda palingkan teks atau nusus itu kepadanya maka menetapkan makna baru itu adalah tindakan gambling ya kalau itu memang Allah inginkan kalau tidak Ini seandainya kita katakan boleh melakukan penyelewengan makna dan harus berdalil. Ya, eh, nakifuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ودعوانا الحمد لله alhamdulillah alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا